الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد الإخوة para jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung para pendengar radio Roja Silengsi Roja Bogor Raja Bandung, Raja Lampung, Raja Berau, Raja Palembang dan raja-raja di kota-kota lain. Para pendengar radio-radio lain yang juga ikut gabung, para pemirsa Raja TV, Persada TV, Niaga TV, Rabbani TV dan TV-TV lain serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian amalan hati. Kita sedang membahas tentang khusyuk dan yang poin yang sudah kita bahas adalah buah dari kekhusyuan tapi belum tamat. Baru empat poin. Wah pertama khusyuk itu bisa mengusir syaitan. Kedua orang yang khusyuk Manzilahnya akan sangat tinggi Dimuliakan, dihormat, dihargai dunia sampai akhirat Ketiga teraihnya kebahagiaan hidup dunia dan akhirat Dan poin keempat khusyuk membuahkan kemuliaan akhlak keempat poin tadi sudah diterangkan dengan penjelasannya yang detil sekarang buah kelima dari kekhusyuan annahu yarudul amda ila hukmil ubudiyah khusyuk itu mengembalikan hamba kepada posisi penghambaan dan itulah sesempurna-sempurna kedudukan bagi makhluk menghambakan diri kepada Allah semakin seorang makhluk manusia menghambakan diri, merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah, semakin mulia dia. <clears throat> Semakin seseorang merasa diri tinggi, besar, agung, semakin hina dia. Oleh karena itulah maka ketika Allah menyebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an pada posisi-posisi yang mulia Allah selalu menyebut beliau dengan sebutan hamba bukan rasulnya Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil furqan Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hamba-Nya. Tidak anzala ala rasulihi atau nabihi atau Muhammadin Al-Furqan tetapi hamba-Nya. Karena kedudukan Nabi ketika menerima wahyu berada pada kedudukan yang sangat mulia. Demikian juga ketika Nabi diisrokan tidak disebut Rasul atau Nabi atau Muhammad tapi disebut hamba. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah mengisrokan hambanya Isra itu posisi yang sangat mulia tak ada manusia lain yang diisrokan nabi-nabi lain tidak ada apalagi orang biasa hanya beliau disebut dengan sebutan hamba Nabi Nuh alaih salatu wassalam ketika disebut dengan sebutan manusia yang pandai bersyukur disebut dengan sebutan hamba inna man hamalna ma'anu innahu kana 'abdan syakura Manusia itu adalah anak-anak turunan dari orang-orang yang kami bawa dalam perahu bersama Nuh. Innahu sungguhnya Nuh itu kana abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur, disebut hamba. Jadi ketika para nabi berada dalam posisi mulia oleh Allah disebut dengan sebutan hamba karena memang sebutan hamba adalah sebutan terbaik bagi makhluk dalam pandangan Allah Azza wa Jalla maka ketika seorang hamba merendahkan diri menghinakan diri di hadapan Allah Allah Maka ketika itu Allah angkat derajat kemuliaannya Nah khusyuk sudah kita jelaskan Makna khusyuk itu adalah Qiyamul qalbi Baina yadaillahi Bil khudu wa tazallul Makna khusyuk itu adalah sikap hati seorang hamba di hadapan Allah dalam bentuk tunduk merendah menghinakan dirinya patuh kepada seluruh aturan Allah itu makna khusyuk jadi ketika seseorang khusyuk maka orang itu mengembalikan posisi dirinya pada level yang paling mulia pada tempat yang paling pas lawan dari khusyuk takabur merasa diri besar orang yang takabur itu mengangkat posisi dirinya melebihi posisi yang sebenarnya makanya takabur tidak sesuai dengan ibadah hati kebesaran hanya milik Allah Azza wa Jalla adapun seorang makhluk seorang hamba kesempurnaan seorang hamba hanya ada pada sikap khusyuk, tawadhu, tunduk, patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka Allah Azza wa Jalla menyuruh manusia untuk sujud. Sujud itu merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan tentang sujud. Kata beliau khudu'an li'azamati rabbih wa khusyu'an lahu wa tadallulan baina yadayhi wa in inkisaran lahu fayakunu hadal khusyu' wal khudu' wat tadallul raddan lahu ila hukmul ubudiyah maksud dari sujud adalah tunduk kepada agung keagungan Allah merendah kepadanya atau khusyuk kepadanya menghinakan diri di hadapannya maka kekhusyuan merendahkan diri menghinakan diri berarti mengembalikan posisi seorang hamba kepada posisi penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla berdasarkan hal itulah maka ketika seorang sujud manusia yang ternyata berasal dari tanah diciptakan dari tanah وإني وعدتهم إني خلقت خلقتهم منها وأعيدهم فيها di tempat yang paling rendah. Sementara bagian tubuh yang dianggap paling tabu, kotor, tempat pembuangan kotoran, yang menurut uruf kebiasaan, tradisi, kultur, budaya orang Arab, itu tidak boleh disentuh oleh orang lain. Bagian bokong nggak boleh kita sentuh bahaya besar penghinaan luar biasa nah bagian yang dianggap paling hina dari tubuh manusia ditempatkan di tempat yang paling tinggi ketika sujud dan inilah sikap yang paling sempurna dari kekhusyuan, ketawaduan kepada keagungan Allah subhanahu wa ta'ala maka ketika sujud doa yang dibaca pertama mensucikan Allah dari kerendahan. Kedua, menyebut nama Allah dengan nama yang maknanya bertolak belakang dengan kerendahan. Kita baca Subhana Rabbiyal A'la Maha suci Rabku yang paling tinggi Aku rendah hina Makanya aku taruh keningku kepalaku Di tempat yang paling bawah Di atas tanah Aku taruh itu Rendah Ketika merendah kita sebut nama Allah yang paling tinggi Dan Allah suci dari kendahan Subhana Maha suci Allah dari kerendahan dari kehinaan. Rabbia, ya, Rabbku al-a'la yang paling tinggi. Ini sikap khusyuk secara zahir. Sesempurna-sempurna sikap khusyuk ketika secara zahir adalah sujud. Kata Imam Ibn Qayyim, "Wa hadza ghayatu khusyu'iz zahir." Ini adalah puncak dari kekhusyuan secara zahir karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dari tanah. Karakter tanah selalu di bawah. Selalu paling rendah, diinjak dan dihinakan. Dari sana asal manusia, makanya tetaplah di posisi itu Ketika manusia menempatkan diri di posisi merasa diri rendah hina, maka Allah akan muliakan dia. Allah akan agungkan dia. Allah akan angkat derajat dia. Sebaliknya dari khusyuk adalah takabur, merasa diri besar, merasa diri tinggi, merasa diri hebat, berakibat Allah akan hinakan, Allah akan rendahkan, Allah akan terpurukkan dia ke tempat yang paling bawah. Makanya dari takabur, dari merasa diri besar lahir banyak keburukan dunia dan akhirat. Salah satu bentuk keburukan di dunia Orang yang takabur, yang sombong itu bisa menolak kebenaran karena gengsi Itulah yang dilakukan oleh musuh-musuh para nabi zaman bahula. Fir'aun menganggap Waqala ana rabbukumul ala Aku Rabb kalian yang paling tinggi Itu ucapan zahir ucapan mulut hatinya meyakini dakwah Nabi Musa benar hatinya meyakini Allah membongkar hati mereka tapi kenapa ditolak dakwah yang mereka yakini kebenarannya karena kesombongan karena merasa diri tinggi kata siapa kata Allah dalam Al-Qur'an wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa Fir'aun dan bala tentaranya menentang dakwah Nabi Musa wastaiqanatha anfusuhum tapi hati-hati mereka meyakini kebenarannya kenapa zulman wa uluwa karena kezaliman dan merasa mereka tinggi sombong Makanya batasan pokok, batasan utama, definisi utama dari kesombongan adalah menolak kebenaran. Dan itu yang menjadi penghalang orang dari kebenaran, penghalang orang dari surga. Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam hadis Sahih riwayat Bukhari menyatakan, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada takabur walaupun sekecil debu. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbahu hasanan wa na'lahu hasanan." Ya Rasulullah, ada orang tuh yang suka pakai baju bagus, sandal bagus, itu sombong enggak? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Berdandan untuk keindahan bagus. Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran dan meremehkan, merendahkan, menghinakan manusia lain. Menolak kebenaran itu takabur. Makanya sekecil debu nggak akan masuk surga itu orang apalagi sebesar perut sebesar kepalan apalagi yang lebih besar dari itu sekecil debu nggak bisa masuk surga itu orang makanya kenapa iblis dulu diusir dari dari surga ihbit minha turun kamu dari surga karena apa? Tidak layak anta takabbaru fiha. Tidak layak bagimu, la yakunu laka anta takabbaru fiha untuk bertakabur di surga. Ada di surga aja terus ada takabur dikeluarkan. Dan ini yang menjadi kedurhakaan pertama makhluk yaitu iblis sombong takabur dan itu menjadi penyebab tidak mau taat kepada Allah ketika diperintahkan sujud kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingat ketika kami berkata kepada para malaikat sujud kalian kepada Adam. Malaikat semuanya sujud iblis nggak mau dia takabur sombong dan dia termasuk makhluk kafir karena kesombongannya maka diusirlah dari surga makanya Allah SWT menyatakan bahwa jahannam mathwa lil mutakabbirin tempat yang cocok untuk orang-orang yang takabur Takabur menjadi penyebab utama orang menolak kebenaran dan menjadi penyebab utama si iblis terusir dari surga dan menjadi penyebab utama orang masuk ke dalam neraka sebagaimana diterangkan di dalam beberapa hadis yang sahih. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika menjelaskan karakter ahli neraka. Kata beliau inna ahlan nar kullu ja'dharrin jawadin mustakbirin jamma'in manna'in wa ahlul jannati ad-du'afa al-maghlubun. Ini hiburan bagi kita. Kata Rasul SAW, sesungguhnya ahli neraka adalah setiap orang yang perilakunya kasar, keras, takabur, jama'in manna'in. Jama'in teh kerjanya numpuk-numpuk harta terus seluruh potensi yang dimilikinya waktunya, tenaganya, kepintarannya kesehatannya dipakai untuk menumpuk-numpuk mengumpulkan harta jama'in tidak jamin tapi dengan segat membalok jama'in terus menaik pelit menolak setiap orang yang butuh bantuan meminta kepada ditolak itu ahli neraka. Jadi ahlun nar kullu ja'dharrin jawadin mustakbirin. Ahli neraka itu setiap orang yang kasar, yang keras, yang takabur atau sombong, yang kerjanya menumpuk-numpuk harta dan pelit, tidak mau memberi ke orang itu ahli neraka wal Semoga Allah tidak memasukkan kita ke dalam golongan itu. Wa ahlul jannah yang semoga Allah memasukkan kita ke dalamnya. Adapun ahlu surga adalah ad-du'afa wal maghlubun. Ahli surga itu orang-orang lemah maghlubun. Maghlubun tuh ah selalu didominasi oleh pihak lain karena lemah diatur begini diatur begitu dengan aturan yang menyengsarakan mereka nggak bisa apa-apa yang nerima protes lebih parah akibatnya ya tidak taat tambah parah lagi ya udah daripada tambah parah manut menderita. Penderitaan itu menggugurkan dosa-dosanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya dengan sanad yang sahih yang menjelaskan bahwa takabur termasuk salah satu penyebab orang masuk ke dalam neraka. Sebelum masuk ke dalam neraka waktu proses hisab di alam mahsyar dihinakan al jaza min jinsil amal balasan disesuaikan dengan jenis perbuatan ketika di dunia dia merasa gogoh, besar, tinggi, berkuasa balasannya di akhirat dia dikerdilkan, dikecilkan bentuk fisiknya sampai sekecil semut itu bentuk penghinaan, pengkerdilan kepada orang yang ketika di dunia merasa besar yang disebut dengan takabur. Dijelaskan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lain-lain dengan sanad yang hasan. Berkata Rasul alaihi salatu wasallam yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsala dzurri fi suratir fi suratir rijal yagshahumudz dhullu min kulli makan fayusakuna ila sijnin fi jahannam yusamma bulas ta'luhum narul uh, ta'luhum narul Anyar yusqawna min isarati ahli nar tibatal khubal Atinatul khubal Orang takabur nanti di akhirat akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam ukuran sekecil semut dalam bentuk manusia. Bentuknya bentuk orang. Tapi ukurannya sekecil semut Mereka diliputi oleh kehinaan dari segala sisi, dari segala segi. Mereka digiring ke sebuah penjara di neraka jahanam. Penjara ini disebut dengan sebutan bulas. Diliputi oleh api neraka dan diberi minum dari usaratu ahlin nar. Itu yang disebut dengan tinatul khabbal. Tinatul khabbal. Usaroh ahli nar itu perasan dari ahli neraka. Orang di dalam neraka disiksa. Digencet, dibakar. Cairan tubuhnya terperas, mengalir. Itu usaroh, asir perasan ahli neraka itu yang diminumkan kepada orang-orang yang ketika di dunia takabur nggak bisa ke surga yang ada di surga sejak iblis diusir Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-13 fahbit minha fama yakunu laka an fihi kamu keluar turun dari surga tersebut nggak layak bagi kamu untuk bertakabur di dalamnya yang takabur itu tempatnya di dalam neraka jahanam alaisa jahannama alaisa jahannama mathwal mutakabbirin bukankah jahanam itu adalah tempat yang paling layak untuk orang-orang yang takabur dengan demikian maka orang-orang yang takabur rugi dunia, rugi akhirat. Di dunia orang yang takabur menjadi ketakaburannya menjadi penyebab dia menolak kebenaran yang datang kepada dia dan itulah yang dilakukan oleh iblis itulah yang terjadi Ketika Nabi mendakwahkan risalah Allah kepada kaumnya Orang-orang yang takabur menolak dakwah tersebut Walaupun hati mereka meyakini kebenaran dari dakwah tersebut Oleh karena itulah maka wajib kita membersihkan diri kita dari sikap takabur Merasa diri besar, merasa diri hebat, merasa diri tinggi, merasa diri berkuasa, tempatkan diri kita di tempat yang pas untuk kita sebagai seorang hamba, yaitu merendah, tawadu dan menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla dan itu salah satu di antara kandungan makna khusyuk. Makanya para ulama paling merindukan saat sujud ketika wajahnya yang paling mulia diletakkan di atas tanah. Itu momen yang paling ditunggu oleh para ulama. Sebagaimana pernyataan Masruq bertanya Masruq kepada Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu dia berkata, "Ma baqiya syai'un yurghabu fihi illa an nu'affira wujuhana fit turabi lahu." Kata Masr kepada Sa'id bin Jubair, tidak ada sesuatu yang sesuatu pun yang tersisa dalam hidup ini yang paling diinginkan. Sesuatu yang paling diinginkan dalam hidup kecuali meletakkan wajah-wajah kami di atas tanah karena khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu momen yang paling dirindukan oleh para ulama saat sujud. Saat ketika seseorang bersikap di hadapan Allah dengan sebaik-baik sikap secara zahir kehusuan ditunjukkan dalam bentuk sujud secara batin memang selalu khusyuk di dalam solat ataupun di luar solat sebagaimana definisi khusyuk berulang kali kita terangkan al khusyuk adalah qiyamul qalbi baina yaday rabbih bil khudu' wat tadhallul sikap hati di hadapan Allah yang selalu merendah menghinakan diri tunduk patuh kepada seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala inilah buah yang kelima dari kekhusyuan yaitu ah, mengembalikan posisi hamba kepada posisi yang pas untuk dia yang berakibat dia dimuliakan oleh Allah, diagungkan oleh Allah, diangkat derajatnya baik di dunia apalagi di akhirat nanti. Itulah poin yang kelima. Buah yang keenam. Ini ruh dari seluruh ibadah adalah kekhusyuan. Dan ketika ruh ini diisikan kepada seluruh ibadah, apapun jenis ibadah. Ibadah yang enteng pun, yang enteng pun, yang ringan, yang sifat atau hukumnya sunnah ghair muakkadah itu bisa melahirkan pahala melebihi pahala ibadah fardu yang menjadi rukun Islam tapi tanpa kekhusyuan umpamanya seseorang sholat sholat fardu yang lima waktu itu kan rukun Islam benar ikhlas tata caranya sesuai dengan sunnah Nabi SAW Alaihi Wasallam dilakukan di awal waktu berjamaah dengan imam di masjid tapi tidak ada kekhusyuan Salat fardu yang seperti itu Allah ancam. Fawailul lil musallim alladzina hum an salatihim sahun celaka orang yang salat ini salat fardu loh itu orang yang salatnya sahun lalai tidak khusyuk di dalam salatnya salat fardu ikhlas sesuai sunnah di awal waktu berjamaah dengan imam di masjid diancam wail hanya karena tidak ada ruh berupa kekhusyuan sebaliknya hadis sahih riwayat Imam Muslim Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan ma muslimin yatawaddau wa asbagha wudu'ahu tidak ada seorang pun muslim yang mengambil wudhu kemudian dia menyempurnakan wudunya membaguskan wudunya thumma ada rak'atain kemudian sholat dua rakaat Sholat apa Syukur wudhu apa hukum sholat syukur wudhu? sunnah muakkad atau gair muakkad Gair muakkad tidak ditekankan tidak seperti tahajud tidak seperti rawatib tidak seperti tahiyatul masjid gitu ya syukur wudu ghair muakkad lam yuhadith fihi syai, selama sholat dua rakaat itu hatinya tidak mengembara ke sana kemari tidak ngomong sendiri fokus dalam riwayat lain dikatakan bahwa yukbilu biqalbihi ilallah dia fokus dengan hatinya kepada Allah fihima di kedua rakaat tersebut Tidaklah seorang muslim mengambil air wudhu, menyempurnakan wudhu, sholat dua rakaat dan fokus tidak berbisik sesuatu pun dalam hatinya di selama dua rakaat itu kecuali ada dua riwayat, dua-duanya diriwayatkan oleh Imam Muslim kecuali yang pertama Allah ampuni, Allah hapus semua dosa-dosanya walaupun dosanya memenuhi langit dan bumi. Dalam riwayat lain illa wajabat lahul jannah kecuali wajib bagi orang itu surga. Lihat dua rakaat sunnah ghair muakkadah tapi khusyuk pahalanya besar dibanding sholat fardu ikhlas sesuai sunnah di awal waktu berjamaah dengan imam tidak ada kekhusyuan, tidak ada ruh. Ternyata bukan pahala yang didapat ancaman fawailul muslim. Dari sini kita mengetahui bahwa khusyuk bisa melipat Gandakan pahala dari sebuah amalan yang disertai oleh kekhusyuan. Berkata Al-Hassan bin Atiyah Hassan bin Atiyah rahimahullahu ta'ala menyatakan Inna rajulaini layakunani fi salatin wahidah Wa inna bainahuma fil fadli Lakama bainas samai wal ardh. Dua orang sholat Melakukan sholat yang sama berjamaah di masjid yang sama, di belakang imam yang sama, di waktu yang sama, gerakan bacaan sama, tapi pahala antara kedua orang tersebut ibarat langit dan bumi. Sholatnya bareng. Umpamanya tadi kita di sini sholat asar berjamaah. Ada ratusan orang sholat berjamaah di sini. Imam sama, gerakan sama, bacaan sama. Apakah pahala masing-masing jamaah sholat itu sama? Tidak. Perbedaannya bisa seperti langit dan bumi. Apa yang membedakan? Salah satunya kekhusyuan. Yang satu mah fokus khusyuk menghayati setiap makna dari setiap doa yang dibaca dalam sholat tidak ingat kepada urusan dunia tidak ingat kepada urusan di luar sholat khusyuk yang satu mah mengevaluasi kerja yang tadi menyusun pro program kerja di masa yang akan datang ketika takbir Allah Akbar tadi saya gini-gini oh salah tadi sini Allahu Akbar ruku nanti mah akan begini-begini diperbaiki itu itu di dalam sholat ada yang kayak begitu sholatnya ada sedikit apa banyak banyak kita termasuk tidak ah kayaknya ya Jangan-jangan semua yang ada di sini demikian. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan. Faidha qala inna qul huwallahu ahad ya'dilu thawabuha thawaba thuluthul Qur'an. Ada hadis bahwa qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Se membaca satu surat pendek qul huwallahu ahad, surat yang paling favorit, ya. Paling laku di pasaran dalam sholat tuh. Pahalanya sebanding dengan membaca 10 juz Al-Qur'an sepertiga dari Al-Quran Al-Quran kan 30 juz sepertiganya berarti apa? 10 juz 10 juz ini kalau dibaca musal-sal terus 10 jam itu kalau tartil ya capek apa tidak? capek lah nah membaca Allahu ahad sampai akhirnya sebanding dengan sepertiga Al-Quran apakah selalu demikian? kata beliau tidak fala Buddha min i'tibari tamathul fi sa'iri sifat wa illa fa idza tubira qira'atu ghairiha ma tadabbur wal khusyu' bi qira'atiha al ghaflah wal jahl lam yakunil amru kadzalik yang dimaksud membaca Qul huwallahu ahad itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran Kalau Pertama, cara bacanya benar tajud makhrajnya, pelafadannya itu benar Yang kedua, berilmu tentang maknanya Dan menghayati maknanya Ada tadabur, ada kekhusyuan ketika membacanya Ma'at tadaburi wal khusyuk biqiru'atihah. Ada kekhusyuan, ada tadabur ketika membacanya. Adapun kata beliau amma ma'al ghaflah wal jahl lam yakun lam yakunil amru kadzalik. Adapun kalau orang membaca qul huwallahu ahad lalai dari penghayatan, bodoh tentang maknanya Orang baca qul huwallahu ahad Allahu samad sampai ribuan kali. Apalagi karena saking cepatnya kan ngejar target harus 10 ribu kali katanya gitu. Cepat. Jadi tajwid makhrajnya ditubruk. Kadang-kadang tidak jelas pengucapannya. Lalai dia dari tajwid makhrajnya, lalai dari mentadaburi karena kebodohannya lam yakunil amru kadzalik maka apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW alaihi wasallam akan memperoleh sepertiga dari dari seluruh Al-Qur'an enggak dapat. Enggak bisa. Sebagaimana orang yang sholat surga. Tapi sholat yang gimana? Sholat yang selain ikhlas sesuai sunnah juga khusyuk. Kalau tidak khusyuk, kalau tidak ikhlas alias ria, fawailul muslimin. Alladzina hum an salatihim sahun tidak khusyuk. Alladzina hum yuraun tidak ikhlas. Jadi salat yang dijanjikan surga, dijanjikan Sholat itu bisa menghapus dosa Membersihkan jiwa dari dosa dan kesalahan Walaupun dosanya se sepenuh langit dan bumi Tadi dalam hadis riwayat Muslim illa wajabat lahu jannah orang yang sholat dua rakaat sholat sunnah aja surga sholat yang bagaimana salah satunya yang khusyuk yang yukbiru 'alallahi biqalbihi fihi ma Seluruh hatinya fokus kepada Allah di kedua rakaat tersebut. Lam yuhaddits fi qalbihi syai'. Di hatinya itu tidak berbicara mengingat urusan dunia. Illa wajabat lahu jannah. Kecuali Allah akan masukkan dia, Allah wajibkan dia masuk surga. Dalam riwayatnya Allah hapus kesalahannya walaupun sepenuh langit dan bumi, walaupun itu salat sunat pahalanya berlipat karena kekhusyuan dan walaupun sholat fardu lima waktu ikhlas sesuai sunnah berjamaah dengan imam di masjid terancam wail bila tidak khusyuk berkata selanjutnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah bal qad yakunu qaulul abdu qaulul abdi Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ma'a huduril qalbi wattisafihi bima'anihi afdal min qiraati hadhi surah ma'al jahli wal ghaflah kadang orang yang zikir subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar tapi dengan khusyuk hatinya ikut hadir menghayati menghayati setiap makna yang terkandung dalam zikir yang diucapkan jauh lebih utama daripada membaca qul huwallahu ahad tapi dengan lalai dan kebodohan. Mana yang lebih utama zikir apa membaca Al-Qur'an? Membaca Al-Quran Kalau kualitas antara zikir dan baca Al-Quran sama Mending baca Al-Quran baca Al-Quran sebanyak apapun Tapi dengan lalai Tak ada penghayatan Tak ada kekhusyuan Tak ada pemahaman terhadap makna yang terkandung di dalam juga simple faham dihayati berzikir dengan penghayatan lebih baik daripada membaca Al-Quran tanpa penghayatan kalau beliau menyatakan wannasu mutafadiluna fi fahmi hadhi surah wa mastamalat alaihi kama annahum mutafadiluna fi fahmi sairil Quran Manusia berbeda-beda dalam meraih keutamaan ketika membaca surah ini serta isi kandungannya surah apa kulhu al-ikhlas sebagaimana juga semua surah dalam Al-Qur'an dan semua itu terkandung tergantung kepada penghayatan kekhusyuan di dalam membaca Al-Quran yang dilafazkan oleh lisan dari sinilah kita mengetahui bahwa salah satu di antara faidah atau buah atau keuntungan dari ke kekhusyuan adalah dilipat gandakannya pahala dari amalan yang disertai dengan kekhusyuan termasuk doa doa wajib khusyuk doa itu kan meminta kepada Allah ada penghayatan terhadap isi doa ada konsentrasi fokus kepada Allah Azza Adapun ketika berdoa karena doanya rutin sudah hafal dengan bahasa Arab dari Quran dari hadis merolang lancar Tapi hati fikirannya ingat ke urusan dunia. Bagaimana mungkin bisa dikabul? Jangankan Allah atau yang Maha Agung yang harus berdoa dari hati yang lalai karena tidak adanya kekhusyuan maka isikan kekhusyuan dalam setiap ibadah khusyukkan salat kita khusyukkan bacaan Quran kita khusyukkan doa-doa kita khusyukkan zikir kita khusyukkan azan kita ketika kita mengumandangkan azan mungkin di sini ada yang suka azan muazin khusyukan hayati ketika takbir Allahu akbar Allahu akbar hati ikut menghayati kalimah yang disertai dengan penghayatan hati itu nanti akan masuk juga ke hati pendengar ini azannya sederhana nggak bagus bagus-bagus amat tapi nancep ya ke hati menyentuh banget bisa begitu tuh karena apa? efek dari kekhusyuan oleh karena itulah salah satu di antara buah dari kekhusyuan adalah dilipat gandakan pahala dari amalan yang disertai kekhusyuan itulah faidah atau buah yang keenam buah yang ketujuh. Ini yang menjadi jawaban atas banyak pertanyaan. Bukankah Allah dalam Al-Quran menjamin ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Banyak yang bertanya ke saya, Pak Ustaz saya sedang resah, gelisah, lalu saya zikir. Karena Al-Quran menyatakan dengan zikir hati menjadi tenang. Saya zikir tambah resah, tambah gelisah. Keresahan ini tidak berkurang, apalagi hilang. Kenapa? Ini jawabannya. Karena yang zikirnya hanya mulut, hanya lisan hatinya, pikirannya nggak ikut zikir. Padahal Allah menyatakan Allah bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada zikir hati, hatinya yang zikir, hati akan menjadi tenang. Bukan sekedar lisan semata-mata. Maknanya ada kekhusyuan di dalam berzikir. Kalau khusyuk ketika zikir baru resah, gelisah, risau, galau, sedih, gundah, gulana itu hilang. Minimalnya berkurang. Seberapa banyak kadar berkurangnya keresahan tersebut sangat tergantung kepada seberapa besar kadar kekhusyuan ketika berzikir tersebut. Makanya salah satu di antara buah dari kekhusyuan adalah teraihnya ketenangan hati. Orang yang sebelum sholat mumet dia, resah dia, gelisah dia, sedih dia, banyak urusan dia. Lalu ambil air wudhu, lalu sholat. Sholatnya ikhlas, juga khusyuk maka kekhusyuan bisa menghilangkan seluruh keresahan tadi tergantikan oleh ketenangan yang datang efek dari kekhusyuan di dalam sholat Sholat yang kayak gini yang akan menjadi penolong bagi kita dalam menghadapi berbagai macam masalah. Allah berfirman, "Ya ayuhalladzina amanustainu bisabri wassalah. Hai hey, orang-orang yang beriman, mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat bisa menjadi penolong dalam permasalahan hidup bagi diri kita. Tapi sholat yang bagaimana? Salah satunya adalah sholat yang khusyuk. Sholat yang di dalamnya ada penghayatan. yang disertai dengan kekhusyuan itu zikir yang luar biasa dahsyatnya. Lebih dahsyat ketenangan jiwa yang akan diraih dengan sholat yang khusyuk tadi. Karena dengan ayat ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Zikir yang bagaimana? Zikir yang disertai dengan kekhusyuan. Zikir inilah yang melahirkan ketenangan yang bisa dilakukan dimanapun dalam keadaan bagaimanapun di momen apapun termasuk di WC kita sedang jongkok atau sedang duduk kalau WC-nya WC duduk sambil ngeden bisa berzikir bisa asal zikir hati Bukan zikir lisan yang terlarang zikir lisan nggak boleh sambil ngeden sambil subhanallah alhamdulillah nggak boleh. Tapi zikir hati ya bisa. Ingat surga, ingat neraka, ingat alam kubur, ingat uh, hari kiamat, ingat kekuasaan Allah ketika di WC. Boleh? Boleh. Makanya pernah saya ungkap para ulama kalau mau ke WC nggak mau ada waktu yang terlewatkan tanpa pertambahan ilmu. Maka ketika di WC panggil muridnya, baca kitab yang keras di luar WC agar terdengar oleh saya ketika di dalam WC. Jadi sambil jongkok sambil mendengar kitab dibacakan oleh murid muridnya dengan keras di luar WC. Dikir bukan? Ya, zikir. Maka boleh zikir dengan hati walaupun di dalam masjid tetap ketenangan dimanapun akan terasakan. Dari sinilah kita mengetahui bahwa zikir yang bisa menenangkan hati adalah zikir yang disertai dengan kekhusyuan. Zikir yang disertai dengan keterlibatan hati berupa penghayatan. Terhadap lafaz yang didikirkan Baik zikir di dalam sholat Ataupun di luar sholat Ataupun membaca Al-Quran Ataupun berdoa Seluruh ibadah-ibadah tadi Bila disertai dengan kehusuan Akan menyebabkan hati tenang Hati tentram Hati ini akan menjadi nyaman Dan itu yang akan menjadi pengusir Pengusir dari apa? Dari rasa resah dan gelisah Makanya hadis sahih riwayat Imam Muslim Kalau seorang Muslim ditimpa Hamun wala hazan Ma, mislim, ma min muslimin asobahu hamun wala hazan Tak ada seorang pun Muslim Yang ditimpa rasa resah gelisah Kesedihan ataupun Ketidaknyamanan hati pokoknya Kemudian dia berdoa Allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu amatik nasiyati biyadik adlun fiya hukmuk ya dan seterusnya ah, madin fiya hukmuk ah, adlun fiya qada'uk ya Allah sungguhnya aku hambamu anak dari hambamu telah berlaku hukummu kepadaku telah adil ketetapanmu kepadaku terus inni as'aluka bikullis min sammaik sammaita laka nafsaka au allamta au allamtahu ahadan min khalqik au anzaltahu fi kitabik au ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaib fi ilmi al-ghaibi indak ya allah aku meminta kepadamu dengan menyebut seluruh nama yang engkau telah namakan dirimu dengan nama-nama itu atau nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang di antara makhlukmu atau namamu yang engkau turunkan dalam kitabmu atau nama yang tahu dalam ilmu gaib yang ada di di sisimu antaj alal quran rami'a qalbi agar engkau menjadikan al-quran ini sebagai penenteram hatiku penyejuk jiwaku penghilang kesedihanku dan seterusnya orang yang sedang resah gelisah sedih lalu berdoa dengan doa itu dengan dihayati Allah hilangkan kesedihannya saat itu dan Allah ganti dengan kesenangan dan kebahagiaan dengan ketenangan dengan catatan apa ada penghayatan ada kekhusyukan dari sinilah kita mengetahui bahwa salah satu di antara buah dari kekhusyuan adalah apa? Teraihnya ketenangan hati, keteduhan jiwa, ya ketentraman uh, perasaan kita, uh, teduhnya kalbu kita dan dijauhkan dari rasa resah, gelisah, sedih, risau dan galau. Inilah tujuh buah dari kekhusyuan. Cukup ya di sore hari ini sampai di sini saja dulu. Nanti lanjutan dari penjelasan ini akan kita teruskan di hari Kamis yang akan datang di waktu dan gelombang yang sama. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nanti ada pertanyaan lewat media sosial, nanti boleh dikemukakannya. Pertanyaan pertama. Bismillah Ustaz. Apakah sholat khusyuk ada hubungannya dengan kepintaran seseorang? Ada. Karena salah satu syarat khusyuk adalah berilmu. Tanpa ilmu orang nggak bisa khusyuk. Karena ilmu la'ah, ah, karena khusyuk lahir dari penghayatan terhadap makna dari doa yang kita baca. Untuk bisa menghayati makna harus faham arti bahkan syarah. Syarah itu penjelasan yang lebih detail dari sekedar arti. Contoh umpamanya doa iftitah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ya Allah jauhkan antara aku dan kesalahanku kama ba'anta bainal masyriqi wal maghrib sebagaimana engkau telah menjauhkan antara timur dengan barat itu arti apa syarah penjelasan yang lebih detail, tafsir yang lebih mendalam. Makna dijauhkan mencakup tiga. Pertama jaga saya dari kesalahan dengan sesungguh-sungguhnya agar saya tidak melakukan kesalahan tersebut. Kedua, Beri hidayah saya untuk tobat ketika saya sudah terjerumus ke dalam kesalahan Terus Ketiga, jangan engkau adab saya akibat kesalahan tersebut. Itu kita hayati ketika membaca itu. Nah, untuk itu semua dibutuhkan ilmu atau tidak? Ya, dibutuhkan ilmu. Untuk memahami ilmu itu dibutuhkan kecerdasan, kepintaran apa tidak? Ya iyalah. Kalau da, kalau bodoh mah ya kata perkata Allahumma ya Allah baik jauhkan olehmu baini antara aku wa baina dan antara khotoyaya kesalahan-kesalahanku. Perkata diartikan saja itu belum tentu sekali dua kali hafal sepuluh kali sudah baru hafal masuk ke kalimat kedua hafal kalimat pertama lupa lagi ada yang begitu? ada tingkat kecerdasan kepintaran berpengaruh terhadap kualitas ilmu dan kualitas ilmu berpengaruh kepada kualitas kekhusyuan kalau tidak khusyuk maka orang itu tidak pintar belum tentu yang pintar belum tentu khusyuk sebab faktor penyebab kekhusyuan tidak sekadar ilmu kalau hanya sekadar ilmu para ustadz pasti khusyuk sholatnya kenyataannya apakah seluruh Ustadz sholatnya khusyuk? Tidak. Saya juga ya aku ya terus terang. Tidak setiap sholat saya khusyuk. Saya tahu arti bacaan sholat tahu. Malah syarah dari doa sholat sering saya ajarkan. Faham. Tapi apakah setiap sholat selalu khusyuk? Enggak. Karena itu bukan satu-satunya faktor penyebab terakhirnya kehusuan banyak faktor lain yang seperti yang sudah kita nah nanti setelah ini untuk Kamis yang akan datang kita akan membahas perusak kekhusyuan penghambat kekhusyuan itu yang harus kita hindari ya tapi kenapa ada orang yang khatak ada orang yang sholatnya sudah bagus tapi masih zalim ke orang lain. Tadi mungkin tidak khusyuk. Kalau sholatnya ikhlas, khusyuk, sesuai sunnah, tanha anil fahsyai wal munkar. Dia nggak akan zalim kepada orang lain. nggak akan menyakiti orang. Sudah pernah saya jelaskan Assalamualaikum Kalau dihayati, diaplikasikan aman dunia Makna Assalamualaikum bukan sekedar doa semoga keselamatan sampai kepada kalian Tapi maknanya Antum salimuna minni wa ana salimun minkum Kalian selamat dari gangguanku Lisan ataupun perbuatan Aku pun selamat dari gangguan kalian Orang yang suka gibah, fitnah, mencela, menghina orang lain Suka salam nggak kalau ketemu? Iya, Assalamualaikum. Saya benci kepada antum dasar jelek. <laughs> Baru aja ngomong Assalamualaikum, langsung menghina. Dia tidak memahami makna Assalamualaikum. Salah satu makna Assalamualaikum, Anta salimun mini, kamu selamat dari gangguan saya. Itu hanya baru salam. Ada di dalam salat salam ada. Rukun terakhir dari salat salam. Apalagi doa-doa sebelumnya, ya. Jadi kalau ada orang sholatnya bagus berjamaah di awal waktu ya sesuai dengan sunnah sholat sunat tahajudnya juga tidak pernah lewat tapi masih zalim kepada orang masuk dalam ayat fawailul lil muslim mungkin enggak khusyuk Inna salata tanha anil fahsyai wal mungkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Menyakiti orang lain mungkar. Harusnya dengan salat terhapus. Kenapa enggak? Salatnya bermasalah. Mungkin kurang ikhlas, kurang khusyuk, kurang sesuai dengan sunnah dan seterusnya ya. Ustaz, Ustaz Kehela belum, ini masih gambaran pertama. Malah ada orang yang tidak sholat tapi sikapnya baik sekali ke orang lain. Kalau dia sholat pasti lebih baik lagi. Belum sholat aja udah baik. Kalau dengan sholat pasti dia akan lebih baik lagi daripada sebelumnya. Karena sholat itu memperbaiki yang rusak, meluruskan yang salah, dan menyempurnakan sesuatu yang sebelumnya sudah baik. Ada orang kafir, ramah, menolong orang, nggak pernah menyakiti orang, tapi dia kafir. Bukan kekafirannya yang membuat dia begitu, tapi disebut as-sifatul jabaliyatul mahmudah fihi tapi karakter asal yang sudah tertanam dalam diri orang mungkin turunan orang tuanya begitu baik cacak apa cacak cacak kafir ya teteh padahal dia kafir kalau dia masuk Islam bakal jauh lebih baik lagi daripada itu karena dalam Islam itu semuanya dianjurkan plus ada plusnya. Semua dilakukan lillahi taala, enggak pandang bulu, bukan karena ingin dipuji, bukan pansos, bukan karena ingin viral dengan kebaikannya, bukan ingin memperoleh balasan dari manusia dan di dunia tapi dari Allah di akhirat innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura kami memberi makan kepada kalian karena mengharapkan wajah Allah kami tidak mengharapkan balasan dari kalian atau ucapan terima kasih lillahi ta'ala jadi kalau ada orang nggak sholat tapi baik kebaikan dia bagus nggak sholatnya busuk tapi kalau dia sholat pasti lebih baik lagi daripada itu. Bagaimana kita bisa tahu kalau sholat kita sudah benar atau khusyuk dan diterima oleh Allah? Kita pasti akan merasakan. Kalau pertama benar dari segi niat, ada tiga hal yang harus diperhatikan dari sholat. Pertama niat harus ikhlas. Kita sholat untuk apa? Karena apa? karena diperintah oleh Allah karena ingin memperoleh balasan dari Allah ah itu ikhlas balasan apa dari Allah pahala rahmat keridoannya surganya tidak keluar dari keikhlasan jangan sampai kebablasan siapa yang ibadah karena ingin surga Allah berarti syirik itu orang kebablasan ngomongnya karena salah dalam memahami ikhlas dia parsial dia memahami ikhlas itu ibadah dengan niat meraih ridho Allah saja salah ikhlas itu beramal untuk meraih apa-apa yang ada di sisi Allah yang Allah janjikan kepada kita apa yang ada di sisi Allah ya ridhonya, rahmatnya, pahalanya, ampunannya, surganya, perlindungannya dari api neraka itu semua. Kalau umpam mengharapkan apa yang ada di sisi manusia, pujiannya, laiknya, jempolnya, uangnya, jabatannya, ya itu baru nggak ikhlas. Jadi ikhlas karena Allah sholat. Kedua, tata caranya harus sesuai dengan salat Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Dari mulai angkat tangan sampai salam. Dan hadisnya lengkap. Ketika kita semau-mau kita gerakan angkat tangannya, rukunya, sujudnya tidak sama, Kata Nabi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa ditambah, dikurang, dirubah. Siapa yang mengamalkan satu amalan dalam agama ini, dalam agama ya. Nah, tapi tidak menyantah kepadaku, itu tertolak. Nah, kita bisa mengukur sholat kita benar apa tidak. Dari mulai takbir, angkat tangan, sedekah, ruku, sujud. Kenapa kita angkat tangan sampai bahu, sampai telinga atau ada yang hanya Allah Akbar asal-asalan kita tahu dalilnya walaupun hanya terjemahan dan pernah baca kita yakin ini sahih tidak dihafal karena hanya untuk kita bukan untuk disampaikan kalau ustaz mungkin harus hafal tidak hanya hafal teks hadis tapi kesahihannya kalau kalau ada yang menanyakan itu sahih tidak riwayat siapa dalam kitab apa Ustadz ya mungkin harus tahu Karena harus disampaikan dan kadang ditanya Kalau bukan Ustadz untuk diri sendiri nggak perlu Hanya tahu ini sahih benar ah, Diamalkan Dari mulai angkat tangan Sedekap, ruku tidak sujud sampai salam Tahu, yakin berarti benar Berdasarkan nas hadis yang kita fahami Ketiga kekhusyuan. Kita kan bisa menilai salat kita khusyuk apa tidak, bisa apa tidak? Bisa. Berapa persen kekhusyuan kita di dalam salat? Prosentasi kekhusyuan menentukan prosentase pahala. Kata Nabi saw ada orang yang sholat tapi tidaklah dia dapat pahala dari sholatnya kecuali sepersepuluh sembilan, sepersembilan, delapan, setengah dan seterusnya. Tergantung apa? Persentase dari kekhusyuan. Ya. Setiap kita bisa menghisab diri kita atas amal kita benar atau salah, berkualitas ataukah tidak. Timbangannya Quran dan Sunnah, bukan kebiasaan banyak orang. Ya, Allahualam. Mengapa? Mengap. Syukran Ustaz. Pertanyaan dari Nana Abu Ammar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Ustaz apakah mengurangi kehusuan apabila ketika sujud dalam sholatnya mengharapkan dunia Dengan pertimbangan hadis perbanyak doa ketika sujud Syukran wazakallahu khairan Silahkan Taib afan wa jazakallahu khairan Pertama hal yang pokok seluruh ibadah yang kita lakukan wajib kita niatkan untuk memperoleh apa yang Allah janjikan di dalam mengamalkan amalan tersebut yang terutama ampunan, pahala, ridhonya, rahmatnya, mahabbahnya itu ya kalau ada umpat diselipkan iming-iming dunia oleh Quran atau hadis, boleh disertakan? Boleh. Makanya diiming-imingkan oleh Allah dan Rasulnya dengan iming-iming dunia. Ya. Kalau tidak, maka jangan mengharapkan itu. Pertanyaan, di dalam sholat ada nggak doa pokok di dalam sholat yang isinya minta dunia ada ada mana doa apa doa duduk antara dua sujud apa isi doanya rabbik firli warhamni salah satunya wajburni warzuqni ya enggak ini dunia apa akhirat dunia Rizki memang tidak selalu harta Rizki bisa ilmu warzuqni fahma Rabbi zidni ilman warzuqni fahma pemahaman disebut dengan sebutan rizki tapi rizki mencakup harta iya mencakup anak iya Al-Quran menyuruh kita untuk istighfar dan mengiming-imingi balasan dari istighfar berupa dunia berupa hujan yang jadi rahmat, harta yang melimpah, anak-anak yang banyak, lingkungan yang nyaman. Dan surah Nuh Allah menyatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi wa banin. Ha? Waj'al lakum jannah waj'al anhar Aku berkata kata Nabi istighfar kalian kepada Allah Allah Maha Pengampun maka kalau kamu istighfar Allah akan menurunkan hujan dari langit Allah akan limpahkan harta-harta dan anak-anak yang banyak Allah mengiming-imingi orang dengan iming-iming dunia agar termotivasi untuk apa? istighfar. Nabi Wasallam juga menyatakan siapa yang mendawamkan istighfar, al istighfar, Allah akan berikan kepada dia rizki yang tidak disangka-sangka. Allah mengiming-imingi dunia, Nabi juga mengiming-imingi dunia agar orang terdorong untuk istighfar. Lalu ada orang yang termotivasi istighfar salah satunya bukan satu-satunya salah satunya karena ingin dunia boleh nggak boleh tapi bukan itu satu-satunya yang lebih utama ampunannya pahalanya rahmatnya dan seterusnya nah Termasuk boleh nggak di dalam sholat di sujud baik sujud awal, tengah, akhir kita berdoa minta dunia. Jangan lupakan doa pokok sujud subhana rabbiyal a'lanya minimal tiga kali dibaca. Setelah itu baru doa tambahan semau kita. Jangan sampai saking semangatnya berdoa begitu Sujud langsung Allahumma rizukna rizqan kathiran halalan tayyiban mubarakan fi gitu. Ya Allah beri saya jodoh sudah lama saya menjomblo. Subhana rabbil alamin tidak dibaca, enggak sah salatnya. Ya. Karena apa? Karena membaca subhana rabbiyal alam sujud wajib salat. Dosa dia. Kalau sahnya sah tapi dosa dia karena itulah maka boleh meminta dunia di dalam sholat terutama di dalam sujud yang mana saja terakhir di awal ataupun di tengah Allahu a'lam bissawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Afan Ustaz saya mau menanyakan apakah satu Apakah merutinkan doa setelah sholat fardu Sambil mengangkat kedua tangan itu diperbolehkan Tapi hanya satu Kalau hanya satu nggak perlu dipakai angka satu atau Amalan seusai sholat berupa dua zikir berdoa itu perkara agama atau perkara dunia perkara agama apakah seusia sholat nabi selalu berzikir dan berdoa iya kalau itu perkara agama Ikuti contoh dari Nabi baik zikirnya maupun berdoanya. Nah, ketika berdoa seusai sholat fardu lima kali dalam sehari, Nabi dan para sahabat sholat lima kali sehari semalam, wirid dan berdoa. Apakah Nabi dan para sahabat berdoanya mengangkat kedua tangan nggak ada satupun riwayat yang khusus bahwa Nabi mengangkat tangan ketika berdoa dalam sholat fardu setelah sholat fardu pertanyaan kenapa pertama mungkin Nabi lupa masa sehari lima kali lupa terus kita ingat maka para sahabat yang ratusan ribuan juga lupa tidak mengikatkan Nabi. Hey, Nabi angkat tangan dong ke dalam, dalam berdoa. Masa lupa. Jadi alasannya bukan karena lupa itu pertama. Kedua, mungkin Nabi lalai. Saat itu biasanya berdoa angkat tangan, saat itu enggak karena lalai demikian juga para sahabat. Mungkin gak alasan lalai? Mustahil Nabi lalai, para sahabat lalai enggak enggak tertarik dengan keutamaan mengangkat tangan dalam berdoa ba'da salat. Enggak mungkin masa kita tertarik mereka tidak. Mereka Nabi dan para sahabat orang-orang yang paling tamak rakus terhadap urusan akhirat. Bagus apa benar tamak rakus dengan urusan akhirat? Bagus. Yang buruk adalah tamak dan rakus dalam urusan dunia kepada harta, jabatan, pangkat, popularitas itu yang buruk. Jadi bukan karena lupa, bukan karena tidak tertarik. Terus karena apa itu? Karena demikianlah sunnahnya. Ini yang disebut dengan sunnah tarakiyah. Ada dua jenis sunnah, sunnah fi'liyah. Sunnah berupa Nabi sengaja mengamalkan sebuah perbuatan. Itu sunnah fi'liyah. Kedua sunnah tarakiyah, sunnah berupa Nabi sengaja meninggalkan amalan tertentu karena memang sunnahnya ditinggalkan. Contoh, mengangkat tangan ketika berdoa ba'da sholat fardu. Begitulah sunnahnya. Kalau kita ingin berdoa ba'da sholat fardu yang sesuai dengan sunnah, tidak angkat tangan. Apakah mengangkat tangan berdoa dalam Ba'da sholat fardu dihitung bid'ah Kita tidak berani membid'ahkan itu Ya Hanya sunnahnya ketika berdoa Ba'da sholat fardu adalah Tidak mengangkat tangan sebagaimana sunnahnya ketika berdoa ketika apa namanya uh, khutbah Jumat tidak mengangkat tangan Hadis sahih riwayat Imam Muslim seorang sahabat Nabi para sahabat sudah banyak meninggal ada sahabat yang masih hidup Jumatan imamnya tabiin ketika imam berdoa di khutbah kedua mengangkat tangan sahabat ini mencela qabbahallahu alhataini yadain semoga Allah memburukkan kedua tangan tersebut karena Nabi SAW tidak pernah mengangkat tangan ketika berdoa pada waktu khutbah. Yang beliau lakukan hanyalah berisyarat dengan telunjuk. Tuh. Jadi ketika khutbah berdoa tidak angkat tangan. Sunnahnya begitu. Adapun di luar itu pada berdoa doa yang mutlak silakan angkat tangan. Kata Imam ibnu Qayyim berdoa mengangkat kedua tangan pada doa yang mutlak termasuk salah satu penyebab dikabulkannya doa. Allah merasa malu kalau seorang hamba rafa'a daihi ya mengangkat kedua tangan dalam ayyarudahu makhaibatain oleh Allah ditolak doanya Allah malu Hadis itu sahih yang menunjukkan sunnahnya mengatakan ketika berdoa dalam doa-doa yang mutlak. Adapun yang muqayyad seperti ba'da salat fardu, seperti pada waktu khutbah Jumat, sunnahnya tidak mengangkat kedua tangan. Allahu a'lam bissawab. Terakhir ya ini aja ini. Saat usia anak berapa tahun orang tua harus menutup aurat di hadapan anaknya dan apa batasan aurat di hadapan anak tersebut? Iya, tidak ada nas yang tegas tentang batasan memperlihatkan aurat kepada anak kandung. Tapi yang jelas sikut ke bawah, lutut ke bawah, leher ke atas itu dibolehkan. Adapun bagian-bagian yang dianggap tabu, sensitif, bisa melahirkan atau menimbulkan dampak buruk bagi si anak, maka tetaplah tutup. Tetaplah uh, tidak terbuka sekalipun di hadapan anak baik anak laki-laki ataupun perempuan ibunya di hadapan anak perempuan, bapaknya di hadapan anak laki-laki. Lebih utama untuk tetap ditutup untuk menghindarkan fitnah dan hal-hal yang tak diinginkan ya. Adapun sebatas memperlihatkan leher ke atas boleh atau umpamanya sikut sampai ke, ke ini boleh atau umpamanya mungkin pakai lekbong namanya ketek ke ini mungkin tidak menimbulkan dampak buruk tidak apa-apa ya Adapun yang lebih dari itu dan dikhawatirkan menimbulkan efek buruk maka sebaiknya ditutup. Terakhir. Baik, syukran Ustaz atas kesempatannya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, orang tua teman Ana lagi berselisih Karena bapaknya terjatuh pada kemaksiatan Padahal ibadah sholatnya Eh, rajin dengan foto-foto sedang bergandengan tangan dengan wanita lain dan dan ibu teman ana selalu memberikan nasihat tapi tidak digubris. Bagaimana solusinya Ustaz? E, eh, apakah karena ibadah sholatnya tidak khusyuk? Silakan. Iya, barakallahu fiik. Seorang suami rajin sholat, selalu berjamaah di masjid tapi terjerumus ke dalam maksiat yang rutin terus. Salah satunya mungkin terlihat foto di foto dia di foto sama-sama wanita atau bergandengan, bergandengan umpamanya ya. Pertama pastikan dulu fotonya asli apa editan. Sekarang kan gampang setiap orang melalui aplikasi tertentu di HP mengedit foto-foto ya gampang ahwat hati-hati di DP di media sosial jangan pajang foto muncul ahwat sedang berpelukan dengan lelaki lain di foto lain bisa diedit begitu bisa sedang umpa di foto berpelukan sama suami dek muncul aja ternyata orang lain bukan suaminya di foto tersebut bisa bisa hati-hati Pertama pastikan bahwa foto itu bukan editan. Kedua, setelah yakin bahwa itu bukan editan, nasihati. Kenapa rajin sholat bisa begitu? Tadi ada yang rusak. Salah satu di antara tiga. Mungkin niat, mungkin kekhusyuan, mungkin mutabah. Mungkin sholatnya tercampur bid'ah, mungkin banyak melamun, mungkin kurang kurang ikhlas ketika sholat ada keterpaksaan ada unsur ingin dipuji dan seterusnya berefek buruk kepada di luar sholat itu salah satu penyebab kenapa orang rajin sholat tapi tetap maksiat perbaiki sholatnya maka akan terperbaiki amalan di luar sholat nah Istrinya harus bagaimana nasihati, beri peringatan, dididik, dibina. Bila perlu konsultasikan kepada ustadz yang didengar oleh sang suami. Pokoknya kalau ada kerusakan dalam diri seorang saudara kita Apalagi pasangan hidup kita Hal pertama yang wajib kita lakukan perbaiki dikoreksi, diluruskan, dibimbing, kasihan dia. Terus sampai kapan semampunya. Kalau ternyata setelah dinasihati, diperbaiki, dibawa konsultasi, kekeh tetap ngeyel ya di atas kemaksiatannya, apa yang harus dilakukan oleh pihak istri? Lihat, kalau kemaksiatannya berupa dosa besar, berupa pelanggaran terhadap ayat, terhadap hadis yang sahih, melanggar kewajiban, uh, melanggar uh, hak yang haram secara syar'i, secara qat'i atau melalaikan kewajiban seperti tidak salat, seperti tidak tidak saum Ramadan, seperti tidak zakat para sudah kena kewajiban dan sudah dinasihat ternyata tidak istri boleh mengajukan khulu' gugat cerai kalau memang pelanggarannya separah itu ya boleh bukan wajib tapi sekali lagi itu jurus pamungkas jurus terakhir pintu darurat kalau bisa diperbaiki perbaiki kalau bisa diluruskan luruskan dan jangan lupa memohonlah kepada Allah itu yang pertama kedua ini yang jarang disadari masalah yang muncul antara kita dengan orang lain tetangga, kawan, sahabat, istri atau suami atau anak atau orang tua atau saudara, masalah itu muncul. Mungkin azab Allah untuk kita karena dosa yang sudah kita lakukan. Makanya berkata Syekh al rahimahullah. Solusi pertama dari semua masalah apapun masalahnya takwa. Allah menyatakan Wa may ya yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi jalan keluar. Mungkin masalah itu azab bagi kita karena kesalahan kita. Azab itu tidak harus berupa musibah, sakit, kecelakaan, hilang kekayaan, dihina orang, enggak. Tapi sikap nyebelin dari orang terdekat kita yang membuat kita sedih, kecewa, tidak nyaman itu juga bisa azab. Allah kondisikan hati mereka untuk durhaka kepada kita. Kita pernah membahas kitab Ad-Da'u wa Dawa Imam Ibnu Qayyim di setiap hari Senin. Di sana dibahas bahwa salah satu azab yang Allah berikan kepada pelaku maksiat adalah durhakanya orang-orang di sekelilingnya. Anaknya, istrinya, bawahannya, hamba sahayanya, pembantunya yang harus taat, ini durhaka. Kadang-kadang binatang tunggangannya motornya, mobilnya mogok terus. Allah siksa kita karena dosa kita. Apa solusi pertama? Tobat, takwa. Kalau kita mendekat tobat atas dosa kita, mendekat kepada Allah, Allah yang merubah hati orang-orang bermasalah yang ada di sekeliling kita. Allah solehkan dia. Makanya kita pernah membahas kitab ikut Tolab di Cipaganti hari Selasa pagi. Para ulama selalu menasih, saling menasihati dengan tiga wasiat. Pertama, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Ini salah satunya. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, ditingkatkan ketakwaannya, diperbaiki ibadahnya, sholatnya dan seterusnya, Allah akan perbaiki hubungan antara dia dengan sesama manusia. Mafhum mukhalafahnya apa? Siapa orang yang merusak hubungan dia dengan Allah Sholatnya buruk, ibadahnya buruk Allah rusak hubungan dia dengan sesama manusia Lihat Jadi kalau ada masalah dari sekeliling introspeksi dosa apa nih saya kesalahan apa nih yang saya lakukan maksiat apa yang sudah saya langgar lalu tobati tingkatkan ketakwaan kepada Allah Allah beri solusi wa may yattaqillah yaj'al makhraja jadi jangan hanya fokus kepada kesalahan orang. Itu orang nyakitin saya, sebel itu orang, itu dosa besar itu orang. Itu orang nanti akan dihinakan oleh Allah di akhirat, bahkan di dunia juga gitu ya. Terus fokusnya nyalahin orang. Dia nggak sadar orang begitu ke dia teh hukuman Allah atas kesalahan dia. Kalau kesalahannya itu tidak diperbaiki, tidak ditobati, itu yang banyak luput dari perhatian manusia. Ya, jadi solusi pertama dari seluruh masalah yang kita hadapi takwa kepada Allah. Allah berjanji, "May yajallahu makhraja, wa may min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi.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 Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.